Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada Pembahasan belum selesai kemarin ya. Al-mujmal wal mubayyan masih berada di situ. Sekarang kita akan membacakan yang berikutnya yaitu yang pantun yang ke 101 itu ya. Hah? 102, 102 sudah. Nah, barakallahu fikum. Setelah beliau menjelaskan mengenai terkadang dohir daripada lafad dalil itu bisa diubah kepada makna yang lain selama ada dalilnya. Karena pengubahan nah dari dohir lafadznya tanpa dalil, ubah maknanya tanpa dalil itu adalah tahrif yang haram. Tapi kalau mengubah makna dari dohir lafadnya dengan dalil namanya apa? Namanya apa? tafsir itu yang dihalalkan, yang diperbolehkan dan disyariatkan. Nah, mafhum salah ya? Ya na'am. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sara ba'da dhalika ta'wili muqayyadan fil ismi bid dalili. Dan menjadilah setelah itu ta'wil muqayyadan yang diikat fil ism, yang diikat namanya bid dengan dalil. Naam itu berarti namanya apa? Tafsir. Maksudnya? Naam. Maknahu qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullah, perhatikan bawahnya itu. Maknahu maknanya adalah annahu idza wa idza wujida dalilun 'ala ta'wil, apabila dijumpai dalil ngam atas tawil perubahan atau pengubahan, fa inna hadza ta'wila, maka sesungguhnya pengubahan atau perubahan ini yusamma zahiran dalil Nah, dinamakan dengan apa? Secara zahirnya dengan dalil. Ya namanya tafsir itu tadi. Apa maksudnya ya? Nah, Fa lafzi alladzi la yahtati dalil zahir. Maka zahir lafaz yang enggak butuh dalil itu ya zahirnya itu. Jadi zahir lafaz yang nyata, zahirnya sebuah lafaz itu eh, alladzi la yahtati dalil zahirnya sebuah lafaz yang tidak butuh pada dalil yaitu zahir namanya. Tapi kalau zahir masih butuh dalil lagi yang enggak zahir berarti. Wa dhahrul lafzi alladzi yakunu dhahiru bid dalil. Naam. Dan zahir sebuah lafaz yang masih membutuhkan dohirnya dengan dalil maka dinamakan dohiran berdalil. Maksudnya dia akan nampak dengan dalil itu maksudnya, paham ya? Pertama, dohirnya dia enggak nampak. Seperti bacaan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini kalau antum perhatian qara'ta fi'il madhi bukan? Dohirnya fi'il madhi kan? Fi'il madhi. Berarti baca dulu baru baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal Nah, barakallahu fikum zahirnya secara dalil. Baca dulu atau sebelum baca? Sebelum baca Al-Qur'an baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham belum ini? Nah, sehingga apa? Yang seperti itu zahir dengan dalil itu loh. Paham ya? Seperti idza dakhala ahadukumul khala falyakul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke khala, khala itu kamar mandi atau WC, maka hendaknya dia mengucapkan apa? hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, di situ dakhala fi apa? Fil madhi. Berarti mafhumnya kalau fil madhi itu yang antum pahami, yang kita pahami selama ini telah lampau. Berarti masuk dulu baru baca. Itu enggak zahir lafadznya. Tapi ternyata seperti itu enggak? Tidak. Tapi apa? Idza aradta an tadkhul. Artinya gitu. Idza arada ahadukum an yadkhul. Paham belum maksudnya nih? Seperti itu jangan sampai keliru ya, karena mungkin kalau orang-orang baru belajar atau baru tahu kan oh, ini kan fi'il madhi ini kok artinya kok berarti masuk dulu baru baca enggak artinya idza arada an yadkhul mafhum nah wa khulasatu hadzal bab dan kesimpulan bab ini annal kalam lahu satu aksam kalam itu terbagi menjadi lima bagian mujmal global mubayyan yang dirinci atau terperinci nasun nasun itu adalah dalil yang nas yang terang-terangan tidak membawa makna kecuali satu makna saja zahir zahir itu yang tidak butuh dalil Enggak butuh penjelasan lagi. Zahirnya seperti itu. Paham ya? Yang nampak. Muawwal, muawwal itu berarti apa? Yang butuh penjelasan lagi. Wa yusamma zahiran bidalil. Dan dinamakan zahir dengan dalil dan penjelasan. Jadi muawwal sesuatu yang semula itu enggak nampak, tapi karena ditakwil, ditafsir jadi nampak maknanya dengan dalil tadi. Paham belum? Ya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita baca dikit lagi. Qala al-mu'allifu rahimahullah babul af'al, bab masalah af'al fi'il. Ini bukan nahwu ya. Jadi kalau antum dengar masalah af'al ini bukan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr bukan. Tapi af'al sini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah na'am perbuatan-perbuatan. Maksudnya terkadang ada perbuatan Rasulullah seperti ini. Apa maknanya? Apa maksudnya? Paham ya? seperti itu. Kita baca dikit. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih rahimahullah Lamma faraghal muallifu, faraghatu itu intaha. Tatkala muallif telah selesai minal aqwal, nah, setelah selesai berbicara, wa nam, minal aqwali wa dalalatiha berbicara mengenai ucapan-ucapan wa dalalatiha dan juga penunjukan-penunjukan yang ditunjukkan ucapan tersebut syara'a bada'a syara'a bada'a ya Syara'a fil af'al. Beliau memulai pada pembahasan af'al, perbuatan-perbuatan. Jadi sebelumnya kan ucapan-ucapan. Jadi ucapan itu ada yang mujmal, ada yang global, ada yang nas, ada yang zahiran itu. Nah, sekarang af'al perbuatan. Yang akan dibahas masalah perbuatan. Wa nas'al dan di sini kita tanya, ayyuhuma aqwa dalalatan al-qaul amil fi'l? Jadi dalam masalah penunjukan dalil, dalil itu kan ada yang berupa ucapan, ada yang berupa apa? perbuatan. Nah, mana yang paling kuat di antara enam ucapan dan perbuatan yang ditunjukkan. Maksudnya kalau ada dalil berupa ucapan dengan dalil yang berupa perbuatan mana lebih kuat itu loh? Perbuatan atau ucapan itu pertanyaannya, mafhum? Nah, kita lihat. Nah, kita katakan al-qaulu aqwa dalalatan min fiil Ucapan itu enam hukum asalnya lebih kuat dari eh, lebih kuat penunjukannya daripada apa? perbuatan. Lebih kuat pendalilannya atau penunjukannya daripada perbuatan. Wadzalika yang demikian itu oleh annal fi'la yuhtamalu atau yahtamilu umuran la yahtamilu al-qaul. Yang seperti itu kenapa? Dikarenakan perbuatan itu membawa atau terkandung di dalamnya perkara-perkara yang tidak naam terkandung dalam ucapan. Paham ya? Perbuatan terkadang kan enggak terkandung dalam ucapan. Nah, perbuatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yahtamilu anhu fa'alahu li'illatin. Bisa jadi kemungkinan perbuatan itu dilakukan karena ada sebab itu loh aw fa'alahu nisyanan atau orang berbuat itu karena lupa aw fa'alahu ala wajhil khususiyah atau dia melakukannya karena dalam bentuk apa kekhususan paham enggak Rasulullah kan terkadang puasa wisal puasa wisal itu kan puasa khusus Rasulullah itu paham ya wisal itu sekarang misalkan antum sahur nanti sore enggak buka sahur lagi enggak makan bukannya baru besok lagi paham ya nah Rasulullah mengatakan apa ini enggak boleh kalian wisal Ya, na'am, karena waktu itu ada salah satu sahabat bertanya Rasulullah, "Innaka tuwasil?" Rasulullah kan melarang wisal. Akhirnya sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa wisal?" "Na'am lastu kahatikum." Aku enggak seperti keadaan kalian. Ya, "Inna ma ut'am wa usqa. Hanya saja aku diberi makan dan diberi minum. Maksudnya, aku ini beri kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Itu berarti kan perbuatan yang dilakukan khusus untuk beliau itu loh. Terkadang seperti itu kan, ada juga perbuatan yang umum sifatnya. Nah, umum sifatnya seperti Rasulullah mencontohkan salat di atas mimbar. Kemudian setelah itu Rasulullah mencontohkan ketika apa? Ketika habis takbiratul ihram Allahu akbar ngam sampai tergerak-gerak lehernya membaca apa? Membaca doa istiftah. Digerakkan mulutnya. Nah, itu kan bukan khusus untuk Rasulullah, untuk umatnya semuanya. Paham ya? Karena aslinya perbuatan yang dilakukan Rasulullah itu kalau enggak ada pengkhususan, nah atau perintah dari Rasulullah kalau tidak tidak ada pengkhususan itu untuk umat semuanya aslinya. Paham Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Jadi yang namanya perbuatan itu kan seperti itu, ada karena sebabnya atau karena lupa atau karena khusus. Ihtimalatun katsiratun. Ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Bi khilafil qaul, berbeda dengan ucapan. Wa oleh karena ini dhahaba man dhahaba minal ulama al-afadil. Oleh karena ini Nah, beberapa ulama berpendapat sebagaimana pendapat mereka dari para ulama afadil, ulama-ulama yang memiliki keutamaan ila annahu la yukhassasu umum qawl bil fi'il. Eh, pendapat mereka apa? Yaitu tidak dikhususkan keumuman ucapan dengan perbuatan. Kalau umum ucapannya ucapannya umum itu jangan dikhususkan dengan perbuatan itu loh ya. Misalkan ada ucapan yang umum, ngam, itu tidak dikhususkan dengan perbuatan yang ada. Maksudnya seperti itu. Kalau misalkan Rasulullah mengucapkan lafaz yang umum, kemudian ada perbuatan Rasulullah yang lain, maka tidak bisa dikhususkan yang umum tersebut dengan ucap dengan perbuatan. Ucapan tersebut tidak bisa dikhususkan dengan perbuatan. Mafhum soalnya ya. Na'am barakallahu fikum. Ada mengenai ta'arud, pertentangan, kontradiksi antara ucapan dan perbuatan itu bagaimana? Insyaallah pembahasannya besok ya. Kontradiksi itu masih bertabrakan yang perlu disinkronkan atau digabungkan. Nah, barakallahu fikum kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka nanti beralah beralih kepada apa? Beralih kepada tar, e, nasikh mansukh